Pagi Pak Prabu. Ya, wajar-wajar saja. Karena airport itu kan dibangun kalau nggak salah ingat itu tahun 80-an. Sehingga pada saat itu memang mungkin belum terpikirkan oleh siapapun kebutuhan ini. Yang disayangkan adalah bahwa pemerintah gagal melakukan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan di masa mendatang. Nah, semoga ini menjadi pelajaran yang mahal karena eh, masa depan akan semakin banyak lagi tuntutannya dari rakyat untuk pemerintah. Terima kasih. Iya Pak Gilbar. Silakan Pak. Ya, saya sih coba ah, lihat ada dua hal ini. Yang pertama adalah ketidakmampuan dari bandara itu untuk menahan beban dari pesawat itu. Kedua memang eh, keadaan bandara Suta itu kan tidak begitu bagus ya dilihat dari daya tampungnya juga gitu ya jadi kalau masalah lama penerbangan atau apa itu kan nggak ada hubungannya kita ya, cuma kita cuma keadaan bandaranya aja yang sudah sudah tertinggal jauh ya dengan negara-negara tetangga kita itu nah, itulah yang harus diperbaiki dan kemungkinan juga dikatakan beberapa landasan itu tidak mampu untuk untuk didaratkan pesawat itu nah itu juga kemungkinan juga kan. bisa juga dikatakan begitu sama kan semua ini ya kita juga kalau ngomong aja percuma ya kita ngomong di radio ini ya kita juga seharusnya juga membantu dan juga memperkecil korupsi uang korupsi nanti bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur itu aja makasih Pak Arifin selamat pagi ya selamat pagi silakan Pak nah ini kalau kayak gini saya senang komentarnya sebenarnya saya bercermin dengan tetangga kita yang Malaysia ya mereka itu lagi bangun airport dua kali lebih besar dari yang sekarang yang mereka punya itu kenapa? sebenarnya itu prediksinya tuh ternyata dari 10 tahun yang lalu Bu mereka sudah prediksi tahun 2014 atau 2015 itu penumpang pesawat itu akan naik hampir tiga kali lipat sedangkan yang ada sekarang aja ya menurut saya itu kalau kita di Jakarta kan sesak-sesak begitu ya antri di imigrasi antri ambil barang wah semrawut itu di sana aja yang ibaratnya kita bilang sepi-sepi aja dia sudah prediksi ke depan dan dia sudah mempersiapkan diri untuk airport yang baru untuk menarik wisatawan supaya bisnis di Malaysia itu sebanyak jadi lebih heboh menurut saya nah kalau kita kalau saya sih pejabat kita, pemerintah kita tuh nggak tahu apakah orang orang mau datang ke Indonesia tuh berapa banyak nggak tahu dia itu suruh itu aja sekarang tahun ini penumpangnya meningkat berapa persen total signifikan berapa nggak tahu dia pesawat mau datang di airport Soekarno Hatta itu tahun depan berapa banyak nggak tahu dia jadi semuanya tuh akhirnya airport Soekarno Hatta tuh bukan ibaratnya jelek ya tapi kalau menurut saya itu memang tidak dipersiapkan jadi akhirnya semuanya tambah sulam jadi seolah-olah oh airportnya sekarang dari kata dikasih karpet lah menurut saya sih bukan soal karpetnya begitu dia itu mesti hitung kapasitas pesawat itu harus seberapa banyak runway-nya kurang banyak betul apalagi mau datang pesawat baru baru dia ternyata nggak bisa berangkat untuk jarak jauh kan, kan lucu banget gitu ya tapi memang ya memang kita ini sudah ketinggalan Bu kalau saya bilang sih harusnya Indonesia ini mempunyai prediksi siapa sih Indonesia ini kan sebenarnya Jakarta ini gampang pintu pertama adalah Jakarta berapa orang yang mau datang mungkin mereka bisa hitung tapi ini nggak ada jadi menurut saya sih ini sudah persiapannya itu udah ketinggalan zaman dan menurut saya sih kalau kita mau ber, eh, berkompetisi dengan negara tetangga sepertinya harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan itu. Menurut saya itu, Terima kasih. Pak John, selamat siang. Iya. Gak apa-apa, yang penting mobil SBY, menteri-menterinya, yang penting mobil mewah, mobil import, tempat infrastruktur sih nggak ada gunanya, nggak cuma Yang penting SBY kan bisa pamer, negeri kaya, banyak usangnya, tinggal ambruknya tanggal sama SBY. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Pak Christian, selamat siang. Selamat siang. Eh, saya ingin komentari ya. ya. Yang pertama memang kita harapkan landasan pacu kita itu dapat memenuhi eh, syarat untuk Boeing yang baru itu. Namun sebelum Boeing itu dibeli seharusnya itu disurvei dulu. Apakah bisa pesawat itu lepas landas dari landasan kita itu? Itu yang paling penting. Jadi tidak dibeli sia-sia kan. Harganya kan cukup mahal beda dengan yang mendarat yang lain itu pesawat eh, yang sama bisa mendarat karena dia sudah transit di Kuala Lumpur atau di Singapura sehingga berat pesawatnya berkurang jadi itu yang perlu adalah pada waktu pembeliannya itu dikoordinasikan dulu saya rasa demikian baik terima kasih Pak Kristian